tajibu mufa wajib nyengkri wajib meninggalkan tempat mak <laughs> maksiat nah jadi kita harus selalu menjadi pengajak-pengajak kepada keriduan Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> jadi kalau saya ambil kata kasarnya kita-kita ini harus menjadi agen-agen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini omong kasar ini. Iya. Jadi menjadi agen-agennya Nabi Muhammad. Berarti kita penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW apalagi ada perintah balihu anni walau ayat. Jadi kita menjadi balik walau ayat, penyampai penyampai apa yang di, apa yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita akan mendapat pahala sebanyak pengikut itu. Nah ini kesempatan yang baik. Kemudian saudara-saudara di dalam masalah kita berada pada bulan Muharram ini sekaligus kita memasuki tahun baru Islam. Memang Islam mempunyai tahun sendiri. Sejak zaman Al-Khalifatul Thani, Khalifah kedua, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjabat sebagai khalifah, mendapat lima tahun. Di sana memeriksa surat-surat dinas dan sebagainya. Ada surat-surat tercatat tanggalnya, bulannya. Tahunnya nggak ada. Wah ini membingungkan, membingungkan. Anggap ini bulan Syaban. Bulan Syaban kapan? Apa bulan Syaban tahun ini? Apa bulan Syaban tahun yang lalu? Apa sebelumnya atau bagaimana? Nggak ada catatannya timbul pikiran selama kalau kita ini membutuhkan ada tahun khusus untuk menjadi ini. Lalu dikumpulkan sahabat-sahabat oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diajak berbicara masalah ini. Semua menyetujui dan memang sependapat agar kita mempunyai ta tahun sendiri. <clears throat> Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengusulkan, baiklah kita adakan tahun dan tahun ini sudah dicatat hitungannya dari hijrah Nabi Muhammad SAW. Begitu juga pendapat Sayyidina Umar bin Khattab. Disepakati oleh semua sahabat yang masih ada pada saat itu. <clears throat> Dengan demikian ditetapkan adanya tahun Islam diambil pencatatannya dari ke kejadian atau peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW min Makkah al-Mukarramah ilal Madinatil Munawwarah. Maka sejak itu sampai sekarang yang sudah terhitung 1405 kalau kita pahami dan kita pelajari dengan sesungguhnya memang tepat sekali adanya tahun Islam diambil dari hijrah Nabi Muhammad SAW Karena saudara-saudara babak hidup Nabi Muhammad SAW alaihi kalau kita ringkas tiga atau tiga babak, tiga periode. Salah satu adwar tiga periode babak pertama dari kelahiran eh, kelahiran Nabi Muhammad SAW sampai terutus 40 tahun lebih 6 bulan. Kedua dari terutusnya sampai hijrah kurang lebih 13 tahun. Babak ketiga dari hijrah sampai wafat kurang lebih 10 tahun. Memang 40 tahun lebih 6 bulan lalu Nabi terutus kemudian berjuang di Mekah 13 tahun berjuang di Madinah 10 tahun jumlah keseluruhannya 63 tahun jadi usia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wasallam 63 tahun dalam babak-babak kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang pertama tadi merupakan pembukaan Mesir. Tapi mulai berjuang ketika diutus oleh Allah sampai wafat. Kurang lebih 23 tahun. Dibagi dua. Masa Mekah dan masa Madinah. Masa Mekah masih berjuang di kota Mekah sangat sukar, sangat berat dan selalu menghadapi ganyangan, hanteman, pukulan, ejekan, dan rintangan serta sebagainya. Bukan terhadap Nabi Muhammad SAW saja, tetapi pun terhadap pengikut-pengikutnya. Kaum muslimin, sahabat-sahabat Nabi waktu itu. Sampai berapa kali Nabi memerintah si ke negeri Habasyah. Bahkan ada riwayat dua kali.

bukan terhadap apabila ada pendat dat diperhatikan oleh Nabi dan dianjuri masuk agama Islam. Dan terkenal ada kota yang, ia bernama Yasrib. Kota Yasrib yang sekarang terkenal Medina orang-orang Yahudi, Israel, ahli kitab. dari turunan Yaman dari perpindahan berapa ribu tahun yang lalu dari negeri Yaman mereka dua golongan Ulus dan Khazraj ini musyriki penyembah penyembah berhala tidak ngerti apa-apa wah ini harus ada konferang terus ini dua, dua ini perang terus eh. sampai pernah ada perang turun temurun

Sering terjadi dengan Yahudi. Disumbar terus. Kamu-kamu ini. Bentar lagi ada nama-nama.

ancaman orang Yahuda. Wah ini hendak kerja apa pasti pasti pasti pasti pasti pasti pasti pasti orang jahiliyah waktu kufur musyrikin. Sudah, wana wana di sana di Makkah

966 ini, ini mau mereka. Ah, jangan-jangan yang diangkat eh, mereka Alkitab lebih tahu

laki-laki dan perempuan. Nah, sudah diikuti oleh wali-wali wali apakah Maulana Isra Isra masuk di pelambangan dan Kamisan, Maulana Allah